Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa nashhadu an la muhammadar rasulullah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa ashabi amma ba'd Hadratal mukarromin para masyayih para kiai ibu nyai ingkang sami rawuh utaminipun romo Kiai Haji Harun Syafi'i so ibu nyai wali baiti para bini sepuh sesepuh tokoh-tokoh masyarakat ingkang sami rawuh jangkepipun ingkang sangat kita hormati lan kita bektosi yang terhormat jajaran Umarok yang hadir saking semua tingkatan Pak Camat so jajaran Muspika Pak Lurah perangkat desa anggota lembaga tingkat desa RT RW jangkepipun yang hadir yang terhormat para bapak, ibu, para asatid, wali murid, undangan, hadirin hadirat para lenggah sami ingkang kula hormati rahimakumullah. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kasunyatan sarengan dalu punika kita pun takdiraken Gusti Allah kinersaken sakit pinanggih kanthi wilujeng wonten majelis menika mugi-mugi pinanggih kita saka panggihan kang pun gelar wonten mriki punika dipun ridhoi Gusti Allah sehingga lumampah sae awal dumugi akhir mangke lan kita ajeng-ajeng wontena gina manfaat maslahah lan barokahipun fid dunya wal akhirah Kula ngaturaken kuing panduwun kang saestu. Saestu dalu punika kula nampi penghormatan ingkang agung. Kula katimbalan kadhawuhan matur sawatawis wonten ngarsanipun para bapak ibu sedherek ingkang sami rawuh minangka kula kedah njangkepi acara ingkang pun gelar wonten ing haflah menika. Pramila kula matur nuwun lan nyuwun donga pangestunipun. Mugi-mugi dalu punika mangki kula sakit nderek kados ingkang pun kersakaken. Matur datang para bapak ibu sederek kandi ingkang saya, Syukur ingkang leres. Syukur ingkang wonten gina lan manfaatipun fit dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin kados ingkang kawuningan lan mbok pilih kalau ugi sampun pun ikraraken pilih, acara dalu punika dipun gelar dalam rangka haflah akhir sana pondok pesantren Sirojut Tolibin Bacem Suto Jayan ingkang pun asuh dening Romo Yai Harun Safii. lajeng kula ingkang kadhawuhan matur wonten mriki sering kula teng Bacem ning boten sering kula pidhato inten pondok mriki niki Mbah kok terus diundang rene iki pertimbangannya piye ngono Yai Syafi'i Yai Harun Syafi'i niki sakniki satu barisan kali kula lek wau kula didhawuhne panjenenganipun kula ketua majelis ulama nggih panjen leres kiai-kiai enten Blitar niki sakniki enten majelis ulama panjen mboten didadekne pengurus harian ngono iki gen-gen paham sik niki engko ndarani kiai ini duraku ngono samare iki engko kiai-kiai sing kiai tenan niki kula deleh wonten majelis komisi fatwa sing pancen niku penggayani kiai nah, majelis ulama untuk memutuskan hukum mungkin mesti komisi fatwa niki majelis fatwa niki yang berbicara hukumnya biaya. lah jam roji sak kancane niku enten pengurus harian ketua wakil ketua sekretaris bendara niku sing ngeladeni kiai ngoten sak niki ngoten jadi sing ketua niku malah justru sing ora paling kiai orang pertimbangan ya sing paling kiai didadekne majelis fatwa sing berbicara tentang hukum pun kata sing dihasilkan kali majelis fatwa enten majelis ulama Blitar niki Saplok kula cekel mawon niki pun mboten leren-leren. Kiai-kiai nggih kudu gelem lek kula surati dijak rapat Basul Masail Majelis Ulama iki mbahas ngeten soalnya pun kalah janji. Riyen kula kepilih dadi ketua niku gah lek ndak didukung kiai-kiai. Kiai-kiai lek dawuh, oh wis tak dukung, pokoke engko sing ning ngarep awakmu." Nggih. tak tandangi saat Alhamdulillah, kula pun hasil ngelencert kiai saat termasuk Pak Yai Harun niki diundang teng majelis ulama tuh ever ever teko DPR teko Pak Bupati bareng dijak membahas persoalan-persoalan agami sing tugasnya majelis ulama niku mengkawal syariat Islam dan Kabupaten Blitar. Bon niku tak terang nisik samarku golek kedurune delehne aku ki Mboten. Para hadirin Dalu menika kula kebagian matur sajake terakhir niki. Nitik le protokol terus Mbak ya Allah wis ilang ngomong nyanti masrah Mbak. Masrahne niki acara kula kan pidato kan nutup sak dungane. Lah mare ya diumumne Yai Harun dadi ketua majelis ulama kemang darani kiai tenan ngono kira-kira nggo serban iki wae jane kan megur tangge pantas pantes aku megur pengen supaya wong-wong roh lek sing pidato ki aku ngono jane iki mekan. Aku ora ngangge ngene samar ku lek mek dianggep cah dolan ngono ae mekan. Sejene panjen tangge usap keringet ngono jane niku. Utawa ya engko lek mulai iki kan ketok iki lho jam roji serbanan iki lho lek mbok menawa panitia pengen iku kula mbok menawa lho niku. Ya pengen dibuntel-buntelnya apa wong bunyae niki nggih akrab kali kula haji rien sareng gula kali Pak Yai Harun gula di semprot semprotan banyu barang rien kali kulon dan dan Arafah. nah itu kula mungkin masih saja saja sumbut nih niki saja. dari aku ndak nganggeng ini, iki jajal gula. jam ro gula. ngono. ini ndak enak metu padha karo lia lia nih aku nganggeng ini, lulu kalau kalau kalau wonge serbanya mengke rada ijo semua belajar ngono kira-kira ngono. golek ini engko engko tapi. Dari iso mulai. Para hadirin ya tak mau nih disek ini gendang siap-siap panjenengan. Guyon punyai kok darani tenanan ini, ini guyon ora kroso ya panjen jaduk. Pun kalau tak masuk tentang persoalan. Niki sakwat niki kalau pancen niat ingsun kampanye pondok pesantren, sekolah-sekolah agama, madrasah dinia formal non formal. Pun teko ngendi mawon. Mlebu TV, mlebu radio, dipoto pun ndak dipoto tak nih panggang niku. Ada sebuah sinyalemen. Ingkang dipun ekpos ulama besar sing dilalah boten diji wonten pondok-pondok alusunah Syekh Ibnu Khaldun kitabe Al Muqaddimah niku lebih ungkapan budaya ngoten enten mriku ada sejumlah pernyataan wase mawon ngoten. sok lek wis tekan datane jaman halo oh cek urip nggih Hingga pokoknya aku laku pidato sampai jam piro kula nyuwun mboten sah dijami mawon niki mangke. Jame jam roji mawon niki mangke. Sampai jam piro nggih ndelok sing ngrungokne, cak sing ngrungokne nyaut terus kono wis turu mulih ngono ae. Ngono ya? Setuju? Nggih, lek pengin kula ndang mandhap monggo kula aturi enggal sare iki mawon. Mesti ndang wedhuk. Sok les tekan datani zaman dawuh Syekh Ibnu Khaldun. Umat Islam tidak akan gentar dihadapkan pada tantangan fisik. Tapi justru umat Islam akan bertekuk lutut pada saat berhadapan dengan tantangan budaya. Dan satu-satunya penyelesaian untuk mengentaskan persoalan adalah balik teng tuntunan pun Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim, Sunnatul Rasul. Nah, karena tidak nyebut ijma kias niku kira-kira malah tidak diji ning pondok alusunah niku. Ning wose mawon iki kula kula Saja eh. pernyataan ini melakukannya saiki saja. Toh saiki jenengan ini mawon. Umat Islam ditantang gelut sopoe saiki wani. Perang musuh sopoe wani. Angas-angas saiki. Ini Malaysia nyaplok pulau Indonesia ngono ya gayane ayo perang musuh Malaysia. Padahal gue perang musuh kakangane dhewe. Lah kakangane ning Malaysia kono. Ini eh, Amerika ning Amerika ning Eropa ini eh, wong bakar Al-Qur'an. Kabeh wong sak Indonesia bahkan umat Islam sak donya bengok kabeh ayo perang melawan Amerika dan Eropa. Kalah menang serah dijir. Yang penting jihad visabilillah. Palestina itu seperti musuh Amerika. Lha kok musuh Amerika itu Israel nih kok. Wong asli Israel digemblak kali Amerika Karena dengan persenjataan canggih wong Palestina megur kaki pelintengan iki lho. Sepriki ini ndak gelem menyerah. Lha kok ngarani cek tendeng kok ini cek. Ayo wong bacem tantang gelut wani Kalah menang pitung keri. Eh tau disuwuk nih kayu lamtoro semene oh, wita itu Neng bareng keterak tantangan budaya. Halo? Budaya itu adalah hasil cipta karsa dan rasa manusia, ciptaan manusia justru bertekuk lutut. Keterak model klambi ngene lah wis delosor kabeh Sing cilik, sing gede, sing tua sing nom, sing santri, sing bunyai, ketut kabeh. Kiai-kiai ini umat Islamnya paling beanter ya mikir gede gede Eh, jancah saiki mek ngono lho mek. Kok terus piye usahane sampai mengatasi persoalan? Enggak. Keterak model belean semene ngono kae. Halah kuwi rong tak onek niku wis nyaut tok wisang. Ya atas namanya busana muslimah. Maxi teko polok kono. Terus beliannya semene. Lek yo mlaku iso biar pet ngono. Ya lek pas pet lek biar ayo. Ya kono isi sing nyawang ya Pak ya. Nyawang lho rumah samu iso kelemun-kelemun ngono lho ndok ngono kae. Ora mosak-mosakne sing nyawang. Daya kentole putih ya. Oh, entole ireng bledak-bledak itu bakar pamer nih sawang ra nyegeri dosa pembayi gilani halo ngono rumah samu nyapa ngono kae pamer ya ini kekalahan kita kekalahan umat Islam Kadang-kadang tidak kerasa, saya melanggar agama, saya aduh karo syariat, saya melanggar aturan perundangan roh, semakin bangga bahwa saya lebih maju dibanding sing tidak paling melanggar. Kan Nabi tak pikir cerdas zaman semantan menginstruksi kita. Alimu awladakum fa innahum makhlukuna li zamanin ghairi zamanikum. Ulangan anakmu. Ini semaan iki jajali Halo, halo. Sing ngantuk-ngantuk gugangi. iki. anakmu soalnya anakmu ki bakale uripe ning zaman sing zamani anakmu rapodo karo zamanmu. Sik, teling-telingno kuwi. Zamane anakmu rapodo karo zamanmu. oh, ora oh, kuwi. karo saiki tidak pada. Ngapa ngono ya paham kok ya, tak reno-reno. Pidato berangger es yang penting ini paham ngono tak ya, rewel. Ya pono karek ngowoh jadi kene tidak mikir tak Saiki ya sok berbeda. Biyen karo saiki berbeda. Karena apa? Memang itu sudah sunnatullah. Zaman kita digarap tadi maju, teknologi digarap tadi canggih, masyarakat jadi modern, semuanya akan membawa dampak positif dan negatif. Dan semakin maju masyarakat, semakin teknologi canggih, semakin masyarakat modern, tantangan semakin berat. Syariat semakin terancam. Mengelanggar aturan semakin banyak. Sayangi agomo saya ngerti. Ora ora halo nyapa. Menengsek ngono ora ora apa-apa. Ngene iki nyawang sing ngrungokne nyaut apa ora ngono lho, Dul. Saja iku nyaut terus ora nyaut oper kesneleng rumah sawu pidato ngudruk ya sori ae. Ya lek kono ngrungokne lek ora, kene bareng ngongko ora tekor aku. Zaman ki saya maju tantangan semakin berat. Mula ulangen anakmu. Wong macak yo mbacem ora kabeh ngono kuwi lho. Biyen. Lha sobo yang Bacem kat cilik kok. Pidato ning kene ya wis suwi kat biyen. Biyen paling wong wedok wedaan ya. Alah, rena siji ya, cap cap mawar apa cap kembang ya? Oh sing 250 oleh telung kental setengah sakampli ya. Sak kampli ngono wedakan biyen pupuran jimpit wedak titik plek-plek-plek pupuran ora mlaku dadi biyen. Teko Lodaya kono teko pasar wis ra mulih-mulih. Cah saiki kok njajal arep tampil ngene mulai ngusuk-ngusuk berkat barasar ngono iki mengko. Oh kedaerno, pira saiki yo? Oh, 13. Nek pelembab pembersih dempul. Sari bengkoan, sari mentimut, jeruk nipis, sari bengok. Hmm. Barang templek di rumah saya malah nyermumuh di rumah saya. Ya kira-kira gue ditemok sama nyok kira-kira. Halo? Eh, biyen ki ora lho wong wedok macak ngelabur kelepokan mata kuwi apa jenenge kuwi oh, sido sido rena pitu Pak tak mau mijiko hibinio merah jingga ijo kuning nila ungu sak kairno enek kabeh eh ngono kae lek macak ngrupa kene kuwi apa dicocokne rupane klambine ngono ya yo iya, ngono kae oh lek klambine ijo kene semu ijo eh Lek kelambine abang kene semua abang. Aku sing tak miskin niki lek kelambine kotak-kotak terus piye ngono. Apa kene ijo kene abang ngono apa piye? Saya tidak akan me, tidak akan memaido wong macak. Panjang wis zaman nih biyen wong macak ora renor reno ngono ki nyapo. Lho biyen nggih macak reno-reno ki lho apa? wedak ndak enek, pabrik ndak buka, enek bakul wedak tuku ra gablek duwe. Ngaku ae. Mula kadang-kadang wegur beras kencur mak seret ngono. Lah saiki boyo bakul wedak ning toko sak renani wedak sampai ra maceme. Sak duwene duit borong ya iso, rasah nyang kutha. Teko lodaya mbacem isine wong bakul, ra kepernyang toko diterne teko omah-omah. Randi duit dikredit nih. Kadang-kadang wedak wis entek kredit rong lunas. Aku ya sing guyang-guyu iki pengalaman. Kon ora macak renor reno piye? Conto wis nyepak ning TV muncul. Itu tantangan justru, itu produk budaya kan Itu hasil cipta karsa dan rasa manusia ternyata mampu mempengaruhi pola kehidupan manusia. Cora urip repi berubah saiki iki. Delok model kelambi kuwi. Lek wong lanang aku ndelok kat biyen ngono-ngono kuwi ya. Kuwi paling ya kene nek kerai, nek ora baju takwa, hem biasa ngono paling jas utawa ngono. Sarunge wong lanang lho kat biyen ki ngene iki modele. Ora nek sarung model ngepres ngono kuwi ora enak. Ndak enak ya ngene iki. Kat biyen sarunge wong lanang pengagegeden panggah wis wong wedok boyuh modele ini ning benik kene benik sleko kok kene rene nek benik mburi daya iso ngangge dhewe pendak macak mesti roan tunggal sak omah kabeh melok macaki ngetokne benik eh, nek sing lae dawa ngono kuwi dawa teko ngono kuwi jenenge maxi diambil dari kata maksimal maksimum jawane pol toko polok ngono lho lek ngisor dengkul ngono kae midi diambil dari medium dawa ora ndek ora sedang-sedang saja lek sing cekak ngono kae jenenge mini wong lek ngarani rock mini diambil dari minimum minimal artinya meknyak kilan lek sak kilan ki sik diketokne jenenge mintul Ojo guyang-guyu nyatane saiki wong wedok bodoh bangga ngangge kaya ngono kuwi. Ra rumoso salah, malah merasa dia berprestasi. Saya paling maju di antara sing dakwani ngangge Rukmini. Samarku lek wong ning kene samarku. Nyapa orang rumah sosial karena merasa dia enjoy saya ada pada posisi ini zaman saya ini penampilan yang paling pas untuk saya. PD-ne yang ngono ngono Padahal itu salah menurut syariat. Mula itu adalah bukti kekalahan kita dalam menghadapi budaya. Aku lihat ngadeg lunggu sok-sok melaku-melaku bareng negara arep ngajar tukang soteng gitu jadi. Kuingol aku pernah lungguh terus ngono deh e pasang cepret tinggal lungguh karo rokokan tadi penak men bayar mek ngono. Lungguh neh, ayo ngelinding lu neh para gue. Belum tahu dia. Kuwi ya produk budaya, mbiyen bacem apa meneh kok shooting ngono kuwi. Aku ngaji ning bacem mbiyen si Dimar trongking stongkring ngono kae terus corongnya dipasang ning wit kambil ngono kae. Cek ngono kuwi mbiyen, wih ngono sontang, untang kok isang, Ngono kuwi wani gerok-gerok ngono wong bacem. Wong bacem kan golak-galak kan mbiyen teko alah oh, oh, oh eta eh, teko telat nyapa teko yahine kuwi nyapa sak gelem ku aku ngono soalnya aku roh musuhe halo jadi saiki awak itu sadar saja bahwa kita sudah ada pada zaman yang oleh Allah memang diciptakan pada posisi yang sudah sangat terpengaruh oleh budaya manusia itu sendiri. Dan budaya manusia itu harus kita sikapi. Caranya harus kembali pada tuntunan Islam sehingga menghadapi tantangan seperti itu yang paling bagus adalah balik teng tuntunan Gusti Allah. Napa niku? Sing kena ini antara napi elek bener luput halal haram swarga neraka. Islam, akidah dan syariah. Mula logikanya. Ngerti logika apa? Ya, desa ki ngene iki lho marai. Pidato ning desa ki jan dadak kudu nerangi nyitok-nyitok ngene iki lho. Halo? Ngene, mula Alah ngene iki dadak golek kata-kata sing kono ngerti lho malian. Lek dipikir ngono wingi iki jan pidatoni wong desa tenan iki. Lek dipikir ngono, lek kabeh awake dhewe iki engko isone slamet nganggo aturan agama Islam, ndak mungkin wong iki ngerti agama Islam tanpa pendidikan agama. Ngono lho kuwi jenenge logika. Mafhume ngono mafhume. Jadi lek kabeh wong ki engko bakale oleh tantangan dan tantangan itu sangat berbahaya. Bali kudu nyang agama, mulo saya zaman maju masyarakat saya modern, teknologi saya canggih, pendidikan agama harus semakin penting dan harus sangat digandrungi oleh masyarakat. Salah, lek zaman saya maju saya ndak didik anak yang pondok pesantren. Wong duwe ndak itu, wong ndak duwe hitungan jelas. Zaman saya maju pondok pesantren harus semakin kokoh eksistensinya. Ya ora ngerti eksistensi neh Pondok pesantren harus semakin roso ngono. Ya guyu sing apik tadi kaya ngono bareng ditok niku. Jenengan tak aturi. Pak SBY, Pak Presiden tanggal 20 Mei Bogor, sasi Bogor pidato, pidato pendidikan. Nek ngeten. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air. Neng TV ndelok ora doan kuwi. Ya mesti ra ndelok ya, didelok ki malah nada cinta lho doang kuwi malah. Lah apalah aku menyen ndelok wong kene tak sawang modele bangsa model nada karo cinta. Cah kuwi apa kembar to cah loro kuwi? Lah yo nyaut berarti yang ndelok lek ngono kuwi. Pak SBY e le dawuh ngene. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pendidikan di Indonesia ini seyogyanya jangan hanya mampu untuk menghantarkan anak berprestasi dalam bidang akademik tapi seyogyanya pendidikan harus mampu mencetak kader bangsa yang berkarakter mantap ngerti orang pidato ngono Capek deh. jawa nih, dulur-dulur kabeh. Pendidikan ini Indonesia iki aja mek gawe cah pinter. Ini kudu cicak kudu nyecak cah beneh ngono lho. Kuwi jan basa gunung desa kae jenan kuwi. Pinter oleh ram beneh kuwi engko jadine malah ngerusak bangsa. Halo? Lah kuwi nyapa dik pidato malih kaya ngono Pak Pak SBY. Sajake pemerintah sekarang orang megur presiden. Seluruh pemerintah yang ada sekarang mulai pusat sampai tekan daerah nyawang pendidikan saja emak jegagik ngono saja ini. Selama ini pendidikan sing paling diagung-agungkan kan pendidikan non pesantren, non agama. Kelingan jenengan nalika zaman Orde Baru, NO, hasil Munas, mengusulkan tujuh poin ke MPR untuk dibahas di MPR salah satunya pesantren masuk GBHN apa sikapnya mayoritas MPR dan pemerintah pada waktu itu membahasnya wegah dan ditolak pesantren untuk masuk dibiayai oleh negara masuk ke GBHN karena apa? Dianggap pesantren bukan pendidikan yang mampu mencetak kader bangsa yang handal bareng saiki produk pendidikan weton-weton sekolah dirasa-rasa ini dadine modele tukule bangsa Aril dan Luna Maya bangsa Gayus Tambunan tukang ngentit pajak ngentit po ngerampok lek ngono jenenge eh, lek dadine mek bangsa kaya ngono-ngono kuwi ya bodoh pinter ya dasar jana ya ah. ya pinter ning kan hubrah mulai akhirnya ternyata sekarang pondok pesantren menjadi idola bangsa pemerintah pun sekarang sangat menghargai pada pondok-pondok pesantren rasa keplok al keplok umin adatil jahiliyah eh, sampai ditawak-tawak nih tak mau nasi dana ke Departemen Agama Jek tas tas keliwatan loh, Tas keliwatan nek dana selawe, niki pondok pundi sing sing perlu dibangun niki. gue kula piyambak gini gini lah aku ngono. Muriku pun bangunannya pun saya ngoten lho nih liane, Saya ing depan pusat niku ngebel. Ya wes, golek nih gon, tak nih gon sing pondoke gedhek ngendi. Hmm. nih sampean biyen masya Allah MI Madrasah Ibtidaiyah tahun 2009-2010 niku oleh Blok Grand 250 tanpa proposal, tanpa jaluk swasta, semuanya diberi. Nyapo, pengen supaya sekolah-sekolah agama hidup, pengen supaya pondok-pondok pesantren mampu mencetak kader sing kuwi saja nek dijaga nih masyarakat. Jaga nih oleh negara saniki. Mula saiki kleru lek nek wong mamang nglebokne anak yang pondok pesantren. Terus alasannya sok tak pondoknya anakku dadi apa sana tidak ndak di pondoknya jadi apa jajali. Halo? madepor ini madepor ini Sing ayu-ayu sing elek madep rono. Wong sing mondok, sing ra sing sekolah, sing sekolah umum, sekolah agama padha tamate saiki alhamdulillah kan padha nganggure. Golek penggayaan kan podo-podo pada mendeli saiki. Lah kok dadak arep dadak arep ita itu ngono kuwi jadali lah. ta. Padahal didik anak itu adalah dalam rangka memenuhi kewajiban. Piye ampre anake ngerti iso bedakne api eleke kelakuan bener lakon eh, halal haram eh, cara tuntunan agomo, sing kena nggih sangu slamet ning donya apa meneh teko akhirat. Mesine kan kuwi sing digoleki didik anak. Ternyata saya kira Tak rungok-rungok ini malah justru ini beritar saya saya ngidul, saya ngidul, saya bacem, saya sanding segera karena rumah sani nyekolahnya anak ini yang kuto karena rumah sana wis punjul dibanding karo tiyane wis. Toa kok ini boy, oh ita itu. Jadi sekolah iki rumah sani megur bergengsi rumah sana, Dan sekolah nyekolah anak yang kutha rumah sana iki dilem tanggane rumah sani iki. Nek mondokne anak ini, yen mondok ngono. Beh, takut putrane pinten yuk? Tiga. Sekolah teng pundi? Oh, sing Bajeng pun dokter ambles ini Biayane pun jutaan. Oh, niku cahaya pinter sekolah patang tahun langsung sarjana. Nah, ini pun diangkat negara punan bayar ukah. Lah rayine enten SMA satu Blitar mereka teng kutha beasiswa terus niku sing ngeragati negara bocah kena dijago Teng mereka teng pondok putih mboten teng dekos. Mondok mungkin ngrusuhi sekolah. Lah sing ragil, lah mrak nek kula jago niku. Dateng napa? Cah goblok era mok. Ndak kena diragati lek niku. Lah kok goblok? Lah lepokne ora-ora ora payu kok. Ora nek sing gelem nampa. Lah terus das pundi? Alah kula pondokne mawon lek muni ngono to. Mondok niku diwai Allah atik mawon. Gue kayak nengkini wong iki aku gue. Wih jenenge ya? jan mek temen gue. Alah, kalau pondoknya mawon. Alah, teng madrasah mawon. Rumah sana pondok madrasah ki ngulang nih opor rumah sana. Ya justru saya isom menggugurkan kewajiban tolabul ilmi faridotun ala kuli muslimin wa muslimatin. Justru yang madrasah madrasah diniyah harusnya pondok-pondok pesantren no, mawon. Macam ini, mawon perlu air rumah sana.